الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwah dan akhwat sekalian Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita di Masjid yang mulia ini <clears throat> dalam rangka untuk at-tafakkuh fid din mendalami agama Allah Subhanahu wa taala kali ini dengan membedah buku yang kami tulis berupa syarah penjelasan terhadap matan kitab karya al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yaitu kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din yaitu uh, bagian dari kitab ini kitabus siam kitab siam, saum, puasa. Ya. Matan kitab ini kami syarah dan diberi judul fikih puasa lengkap. Semoga bisa menjadi bekal bagi kita menyongsong masuknya bulan suci Ramadan. sebagaimana kita ketahui bersama al ilmu qabla al qawli wal amal berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal sehingga kita butuh persiapan bekal ilmu untuk menghadapi bulan Ramadan <clears throat> karena kita terkena kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan dan juga dijanjikan berbagai keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang bisa kita raih dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bab pertama kitab ini adalah pendahuluan yang pada matanya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin beliau mengatakan kitab siam kitab puasa kemudian menyebutkan dalil diwajibkannya puasa الأصل فيه قوله ta'ala Ya ayu الذين آمنوا kutiba عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم al ayat Ayat dalam surat Al-Baqarah 183 dalil diwajibkannya ibadah puasa adalah firman Allah Subhanahu Ya ayu ya amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum Al-ayat <clears throat> Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian Pertama tentang definisi puasa. Secara makna bahasa asyam atau as bermakna al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Al-imsak artinya menahan. Ini secara makna bahasa. Adapun makna asyam sebagai suatu istilah syariat. Ya, tentunya para ulama menyebutkan definisi-definisi yang kami pilih di sini adalah definisi yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa puasa itu adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, jadi <clears throat> definisi ini jami' mencakup seluruh unsurnya dan mani membatasi hal-hal yang bukan merupakan unsur-unsurnya. Bahwa puasa itu adalah ibadah. Ya. Beribadah kepada Allah. Caranya menahan diri dari makan, minum dan pembatal pembuatan puasa lainnya. Startnya mulainya dari terbit fajar yakni <clears throat> masuknya waktu subuh sholat subuh hingga terbenam matahari masuknya waktu sholat maghrib ya waktu berbuka ini definisi puasa yang kedua hukum dan kedudukan puasa Ramadan dalam Islam Berpuasa Ramadan hukumnya fardu ain. Artinya wajib bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi persyaratan wajibnya puasa Ramadan. Wajib bagi setiap hamba Allah yang memenuhi persyaratan wajibnya puasa Ramadan. Apa saja syarat-syarat tersebut? Yang jika terpenuhi syarat-syarat itu pada diri seorang hamba, dia terkena kewajiban puasa Ramadan. Syarat-syarat itu akan kita pelajari nanti. Hal ini berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' kesepakatan ulama. Nah, di sini disebutkan dalil dari Al-Quran ayat tadi Al-Baqarah ayat 183 kemudian dalil dari As-Sunnah ya hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu muttafaq alaih ya hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan tentang kedatangan seorang Badui Arab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang urusan-urusan agama. Nah, di antara yang disebutkan pada hadis itu ya e, pertanyaan tentang puasa apa yang diwajibkan atasnya. Kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW puasa yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Hadis kedua yang disebutkan sebagai dalil dari sunnah adalah hadis Ibnu Umar muttafaq alaih. Bunyal Islam ala khamsin, Islam didirikan di atas lima dasar. Ya, salah satu dari lima dasar itu adalah puasa Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Terakhir ijma' Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' Sepakatan ulama Jadi ulama ijma' Tidak ada yang berbeda pendapat Mengenai wajibnya puasa Ramadan Dan ini ijma' yang sifatnya qat'i Ijma' yang sifatnya qat'i Qat'i artinya meyakinkan Ya Ijma' yang qat'i artinya meyakinkan Tidak diragukan lagi adanya ijma' itu Ya. Karena wajibnya puasa Ramadan merupakan perkara yang telah jamak diketahui dalam agama Islam. Nah, puasa Ramadan merupakan satu-satunya puasa yang wajib pada asal pensyariatannya. Ada beberapa puasa wajib pada asalnya tidak diwajibkan dari asal pensyariatannya tetapi diwajibkan menjadi wajib karena suatu sebab misalnya puasa kafarat ya puasa kafarat puasa nazar nah itu pada asalnya tidak diwajibkan tetapi dengan sebab melakukan suatu kesalahan terkena kafarat puasa misalkan. Ya. Seseorang bernadar untuk berpuasa misalkan. Nah, menjadi wajib atasnya. Kedudukan puasa Ramadan dalam Islam telah dikenal merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Seperti pada hadis Ibnu Umar tadi. Ya, Islam dibangun di atas lima dasar. Salah satunya adalah puasa Ramadan. ini lima rukun Islam. Salah satunya puasa Ramadan. Juga hadis Jibril yang datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Disebutkan pada hadis itu lima rukun Islam salah satunya puasa Ramadan. Kemudian di sini kami menyebutkan masalah diikuti ya ini halaman 4 sekarang kita nah di halaman 4 masalah hukum orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan dan eh, eh, hukum orang yang meyakini wajibnya Ramadan tetapi menyepelekan puasa Ramadan nah di sini kami menukil keterangan imam-imam Islam. Kami awali dengan keterangan Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram yaitu Syarh Bulughul Maram yang menerangkan bahwa barang siapa mengingkari wajibnya puasa Ramadan sedangkan dia seorang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin maka ia kafir. Kenapa? Karena kalau hidup di tengah-tengah kaum muslimin artinya tidak ada udur lagi bahwa dia tidak tahu tidak tahu karena semua orang tahu kaum muslimin tahu wajibnya puasa Ramadan jadi kalau dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin berarti sudah tahu sudah mendengar tentang wajibnya puasa Ramadan jika dia mengingkari dalam kondisi seperti ini tidak ada udur bahwa dia tidak tahu dia bodoh jika dia dia mengingkarinya, ya berarti dia kah, kafir, mengingkari salah satu rukun is Islam. Adapun orang yang meninggalkan puasa karena sikap menyepelekan, bukan karena mengingkari wajibnya, dia meyakini puasa Ramadan wa, wajib. Nah, tetapi dia menyepelekan kewajiban ini. Tidak berpuasa di bulan Ramadan dan ini banyak tidak orang yang seperti ini. Hah? Nasallallahu salam wal Yang seperti ini diperselisihkan oleh ulama apakah dia kafir atau fasik. Apakah dia kafir atau masih muslim tetapi fasik melakukan dosa besar, melalaikan ya, menyepelekan, melalaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang benar ya, menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, pendapat yang benar orang tersebut tidak kafir. Dia fa fasik pelaku dosa besar. Nah, hukum ini pula yang dikuatkan oleh guru besar kami Al-Imam Al-Allam Al-Muhaddith Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab Ijabatul Sa'id ya juga al lajna daima lil buhuth al-ilmiyah wal iftha yakni lembaga tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa, fatwa kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh al-Imam Ibnu Baz dalam fatwa lajnah juga memilih pendapat ini bahwa orang itu ya hukumnya fasik tidak sampai tingkatan kah, kafir wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala menyepelekan melalaikan salah satu rukun Islam. Kemudian pensyariatan puasa Ramadan. Kapan mulai diwajibkan puasa Ramadan dalam Islam? Mulai diwajibkan pada tahun kedua Hij Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah berarti Nabi Rasulullah SAW berkesempatan menjalani puasa sebanyak berapa kali? Sembilan kali. Ya. Nah, ini diharapkan ya agar bukunya diikuti karena ini sifatnya beda buku jadi singkat-singkat nah lengkapnya nanti membaca dalil-dalilnya keterangan-keterangan perbedaan ulama khilaf yang ada secara lengkap disimak sendiri di, di, di buku adapun kita sifatnya cara ini apa e, beda buku jadi kita singkat-singkat nah yang tidak megang buku mungkin bisa berdekatan dengan temannya agar bisa mengikuti dengan baik. Nah, Berikutnya fase-fase pensyariatan puasa Ramadan. puasa Ramadan disyariatkan melalui beberapa fase hingga seperti yang kita jalani sekarang ada tiga fase di fase yang pertama sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan Hadith Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu muttafaq alaih ya ayatnya dan hadisnya dicantumkan di sini pada fase pertama ini hukum yang berlaku ketika itu antara lain lihat ya halaman 6 fase yang pertama hukum yang berlaku ketika itu antara lain yakni disebutkan di sini A dan B. Ya, A yang pertama terdapat rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit dan yang berada dalam safar, perjalanan safar, perjalanan keluar daerah, tempat tinggal untuk berbuka tidak berpuasa serta wajib menggantinya kodok pada hari-hari di luar Ramadan. Nah, difahami bahwa hukum ini sama dengan hukum yang terakhir kan begitu. Hukum yang berlaku sekarang kan ini. Ya. Nah. B, yang kedua. Nah, ini yang yang berbeda. Yang di fase awal ini sudah mansuh yaitu terdapat pilihan bagi orang yang mampu menjalankan puasa tidak dalam kondisi sakit atau dalam safar. Yang mampu menjalankan puasa bukan orang sakit berarti dia sehat, bukan musafir berarti dia mukim tempat tinggalnya. Diberi pilihan antara berpuasa atau tidak. Jika ia memilih untuk tidak berpuasa, sebagai gantinya ia harus membayar fidyah. Ya. Yaitu memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Namun jika ia memilih untuk berpuasa itulah pilihan yang terbaik. Nah, ini yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin." Atas orang-orang yang mampu berpuasa diberi pilihan jika mau sebagai ganti puasa adalah membayar fidyah memberi makan fakir miskin. Faman tata'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa <clears throat> berbuat kebaikan yakni membayar fidyah maka itu baik baginya wa antasumu khairul lakum dan kalian memilih berpuasa itu lebih baik lagi jadi tetap afdol lebih utama memilih berpuasa tetapi jika mau memilih fidyah dibolehkan ada pilihan ya ini fase yang pertama fase yang kedua sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 185 Pada fase kedua ini halaman 8 ya. Halaman 8. Pada fase yang kedua ini Hukum yang terkait dengan orang sakit dan musafir ya bahwa ada rukhsah untuk berbuka, tidak berpuasa dan kewajibannya mengganti kodok di luar bulan Ramadan, hukum ini tetap berlaku. Tidak ada perubahan. Yang berubah adalah hukum yang kedua tadi. Yang terkait dengan orang yang sehat dan mukim. Nah, ini eh, di bagian A. Ya, halaman 8. Diwajibkannya berpuasa Ramadan bagi orang yang sehat dan bermukim ini ya, tinggal menetap tanpa ada pilihan lagi seperti semula karena hal itu telah dihapuskan. Jadi hukum tadi telah mansuh di fase yang kedua. Tidak ada lagi pilihan seperti itu bagi orang yang sehat dan bermukim. Ya. Jadi kalau sehat mukim wajib berpuasa. Tidak ada pilihan seperti pada fase yang pertama antara berpuasa atau bayar fid fidyah. Itu sudah dihapus. Akan tetapi Ya, pada fase yang kedua ini akan tetapi dengan ketentuan jika seseorang tertidur saat datangnya waktu buka puasa sebelum sempat berbuka puasa, maka tidak diperbolehkan untuk makan, minum dan menggauli istrinya di malam hari itu atau esok harinya hingga tiba waktu berbuka berikutnya. Nah, ini berat ini. Nah, di fase kedua ini. Hah? Ketentuannya apa? Jika tertidur saat datangnya waktu buka puasa sebelum sempat berbuka harus di, dilanjutkan. Nah, malam itu esoknya tidak boleh makan minum dan menggali istrinya. Sampai tiba waktu berbuka ya berikutnya. Akhirnya yang terjadi apa? Allah takdirkan. Nah, di sini pada hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari, salah satu sahabat yang namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu karena di siang harinya dia telah lelah, penat bekerja sepanjang hari. Ya, pulang ke rumahnya eh, di waktu petang hendak berbuka minta makanan kepada istrinya tidak ada makanan karena ini ya keadaan para sahabat Nabi dan para sahabat keadaannya ketika itu ya lebih sering tidak ada makanan di rumah daripada ada lebih sering tidak ada makanan daripada adanya itu keadaan mereka nah mereka memang orang-orang yang luar biasa kesabarannya ya jauh sudah tidak bisa dibandingkan dengan kita nah ya nah Istrinya mengatakan tunggu saya carikan. Nah, cari-carikan untuk berbuka karena sudah kelelahan, penat bekerja sepanjang hari, tertidur. Subhanallah. Istrinya pulang ya bawa makanan, ini sudah tertidur. Kena hukum kan ini? Hukumnya apa tadi? tertidur sebelum sempat berbuka. Artinya harus bertahan, harus menahan terus sampai esoknya. Sampai waktu berbuka esoknya. Dilanjutkan. Nah. Akhirnya di siang hari besoknya pingsan. Pingsan ini. Qais bin Sirmal Ansari radhiyallahu anhu. Ya, dengan eh, peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi Rasulullah SAW. Akhirnya turun ayat <clears throat> Al-Baqarah ayat 187. Ya. Uhilla lakum lailat lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya. Sampai ayat فالآن باشروهن وابتغوا ما, وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أطموا الصيام إلى الليل dihalalkan bagi kalian di malam hari kalian berpuasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian ya sampai firman Allah Subhanahu wa taala sekarang campurilah mereka ya carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian yakni anak ya diniatkan mencampuri mereka untuk mencari anak itu niat yang solehah dan makan minumlah hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar nah dengan turunnya ayat ini dihapuslah hukum tadi ya ini masuk ke fase yang ketiga ya dengan ayat ini Al-Baqarah ayat 187 ini yang berlaku sekarang sampai hari kiamat. Diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan dari rentang waktu terbit fajar waktu subuh hingga terbenam matahari. Meskipun tertidur belum sempat berbuka tidak masalah. Bangun nanti berbuka. Dihapus sudah hukum itu. Ya. <clears throat> Jadi di malam harinya diberi kebebasan dibolehkan untuk makan minum sepuasnya menggauli istri. Ya. Dan bagi orang yang sakit musafir ya berlaku hukum yang sejak di fase pertama, fase kedua itu berlaku. Terus demikian ada rukhsah untuk ber berbuka. Nah, dan kewajibannya adalah qada. Selesai bab pertama. Bab kedua, syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Di sini pada kitab Yahmatan matan kitab Manhajus Salikin Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan wa yajibu siyam Ramadan ala kulli muslimin baligin, aqilin qadirin ala shaum Berpuasa Ramadan wajib atas setiap muslim yang telah balik, berakal dan mampu untuk berpuasa. Di sini disebutkan berapa syarat? Coba dihitung. Muslim satu, balik, berakal, mampu. Berapa syarat itu? Hah? Empat ya? Iya. Nanti dalam syarah dalam buku kami lengkapi semuanya enam syarat. Ya, semuanya enam syarat. Nah, kita ikuti dalam buku ini, dalam syarah penjelasan. Jadi syarat pertama muslim. Syarat pertama adalah mus muslim. Jadi orang kafir itu tidak terkena kewajiban puasa Ramadan tidak sah jika berpuasa. Tetapi ketahuilah bahwa tuntutan berpuasa dan kewajiban-kewajiban lainnya itu tertuju juga kepada mereka dalam arti dengan sebab mereka tidak melaksanakan syariat Islam, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan seterusnya, azab mereka semakin dilipat gandakan dalam neraka. Jadi bukan semata-mata karena kekufuran mereka. Ya. Dengan mereka tidak sholat, puasa, dan tidak menjalankan syariat Islam lainnya yang wajib, adab mereka semakin dilipat gandakan dalam neraka. Begitu. Nah. Ini syarat yang pertama. Keterangannya secara lengkap dengan dalil-dalilnya ya, ada dalam syarah. Syarat kedua, halaman 14, baligh. Baligh. Jadi anak kecil yang belum baligh belum terkena kewajiban puasa Ramadan. Nah, disebutkan dalilnya di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya ya disahihkan oleh Al-Albani. Sabda Nabi Rasulullah SAW Rufi al-qalam an thalathatin Pena pencatat amalan diangkat dari tiga golongan Ya <clears throat> Salah satunya Wa anis hatta yakbur dari anak kecil sampai dia dewasa, balik. Ini dalil bahwa anak kecil yang belum balik belum mukallaf, belum terkena beban syariat, belum diwajibkan berpuasa Ramadan. Dan kami nukil di sini halaman 15 bahwa ini pendapat jumhur, mayoritas ulama, ini yang benar. Ada pendapat yang lain bahwa anak kecil yang telah genap usia 7 tahun serta memahami maksud pembicaraan dan mampu menjawab yakni sudah mumayyiz dia terkena kewajiban berpuasa Ramadan. Ada pendapat seperti itu tetapi pendapat itu lemah. Yang benar yang terkena kewajiban puasa Ramadan adalah balik ya. Anak kecil yang sudah menginjak usia dewasa sudah balik. Nah, bagaimana mengetahui seorang anak itu sudah beralih menjadi dewasa, menjadi balik. Apa tanda-tandanya? Di sini disebutkan ya tanda-tandanya. Salah satu dari tanda-tanda itu didapati pada anak kecil itu berarti dia sudah dewasa, dia sudah balik. Yang pertama berusia genap 15 tahun. Ya, ini tentunya menurut hitungan tahun Hij Hijriyah. Jadi kalau anaknya lahir jangan lupa mencatat tanggal, bulan dan tahun kelahirannya menurut kalender Islam karena itu yang berlaku terkait dengan eh, hukum-hukum uh, Islam yang terkait dengan seorang muslim maka itu hitungannya berdasarkan kalender Islam bulan Komariah, tahun Hijriah nah itu jangan sampai lalai dicatat adapun di akte lahirnya nanti yang berlaku di negara kita ya nanti kalendernya Masehi kan begitu. Nah, yaitu untuk terkait dengan eh, aturan yang ada di negeri kita. Tapi terkait dengan eh, naam pelaksanaan syariat maka kita punya catatan ya yang kita simpan dengan baik. Kalau sudah genap 15 tahun hitungan tahun Hijriah berarti balik. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Meskipun usianya belum genap 15 tahun. Meskipun belum genap 15 tahun tetapi sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan berarti sudah balik. Yang ketiga, keluar air mani. Ya. Karena syahwat. Nah, meskipun usianya belum 15 tahun. Ya, keluar karena mimpi basah ataukah keluar dalam keadaan terjaga? Nah, ini Tanda yang ketiga. Yang keempat mengalami haid meskipun belum berusia 15 tahun. Dan tanda ini khusus pada anak perempuan. Nah, jadi pada anak laki-laki berapa tanda? Tiga. Salah satu dari tiga tanda tersebut ada didapat berarti dari balik. Jadi bukan berarti harus terkumpul semuanya. Ya, bukan berarti harus berusia 15 tahun. Tidak begitu. Salah satu dari tiga tanda itu ada pada anak lelaki berarti balik dan untuk anak perempuan terdapat tambahan tanda yang keempat yaitu haid syarat yang ketiga halaman 16 berakal dalilnya hadis Aisyah yang telah lewat tadi ya Eh, pena pencatat amalan diangkat dari tiga golongan salah satunya wa anil majnuni hatta ya'qila au yufiq dari orang gila hingga ia berakal sadar kembali nah jadi eh, setiap orang yang hilang akalnya dengan sifat apapun apakah ia gila lebih ringan dari gila karena terkadang masih bisa tersadar ataupun pikun ini pada orang tua ia tidak terkena beban syariat ya tidak terkena beban syariat <clears throat> nah syarat balik dan berakal ini ini merupakan persyaratan bagi seorang mukallaf Mukallaf itu artinya apa? Mukallaf artinya terkena beban syariat. Mukallaf itu adalah orang yang balil dan berakal yang telah terkena beban syariat. Jadi syarat kedua dan ketiga, balik dan berakal itu kalau mau disingkat dikatakan mukal mukallaf. Syarat yang keempat mampu mampu berpuasa. Nah, ketidakmampuan seseorang yang menjadi udur baginya untuk tidak berpuasa. Menurut penelitian dan pengamatan kata Ibnu Uthaymin rahimahullah dibagi menjadi dua jenis. Lihat pada halaman 17. Ya, Ibnu Uthaymin rahimahullah menerangkan bahwa menurut penelitian dan pengamatan ketidakmampuan seseorang yang menjadi uzur untuk tidak berpuasa terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis ketidakmampuan yang bersifat tidak tetap. Jenis ketidakmampuan yang bersifat tidak tetap. Tidak permanen. Karena sakit yang masih berkemungkinan sembuh. Jadi sementara, ya, bersifat sementara. yaitu orang sakit yang masih berkemungkinan sembuh. Jenis ini mendapat rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa selama udur, selama sakit dan berkewajiban menggantinya dengan kodok puasa di luar Ramadan. Yang kedua, ketidakmampuan yang bersifat tetap permanen sifatnya. Ya. yakni selamanya tidak mampu. Karena usia sudah lanjut orang tua yang sudah tidak mampu fisiknya untuk berpuasa. Sama sekali tidak mampu berpuasa, meskipun dipaksa-paksa tidak bisa. Atau kalau dipaksa-paksa, bisa tapi tersiksa. Tersiksa dia itu sudah tidak mampu namanya. Ya, dengan syarat dia belum belum apa? Belum pikun. Ya, Makanya di sini pada catatan kaki kami ikat terangkan bahwa ketuaan yang dimaksud di sini adalah yang belum mengalami pikun. Karena tadi sudah lewat keterangan bahwa mukallaf itu balik berakal. Iya. Orang pikun sudah hilang ah akalnya, bukan lagi mukallaf, tidak terkena beban syariat. Jadi tidak ada lagi pembicaraan tentang ya syariat mengenai dia. Jadi orang tua yang lanjut usia yang fisiknya sudah tidak mampu berpuasa tetapi belum sampai pada tingkatan fi pikun artinya dia masih mukal mukallaf kan tidak mungkin dia kembali muda kan nah berarti tidak mampu selamanya nih atau yang kedua sakit yang tidak berkemungkinan sembuh sakit yang tidak berkemungkinan sembuh berdasarkan diagnosis pakar medis yang ahli di bidangnya dan terpercaya memfonis bahwa ini sakit yang tidak berguna sembuh atau berdasarkan kebiasaan yang terjadi bahwa penyakit yang seperti itu berdasarkan kebiasaan itu tidak berkemungkinan sembuh. Ya. Dua ini termasuk ketidakmampuan yang permanen. Tetap. Nah, jenis ini mendapat rukhsah untuk keringan untuk tidak berpuasa dan berkewajiban menggantinya dengan membayar fidyah memberi makan fakir miskin. Selesai syarat yang keempat. Syarat yang kelima, mukim. Jadi yang terkena kewajiban berpuasa Ramadan adalah yang bermukim tempat tinggalnya. Seseorang yang melakukan safar melakukan perjalanan keluar daerah tempat tinggalnya di bulan Ramadan mendapat rukhsah keringan untuk tidak berpuasa. Tetapi wajib atasnya untuk menggantinya ya kodok <clears throat> puasa di luar Ramadan. Syarat yang terakhir, syarat yang keenam, tidak ada penghalang. Syarat keenam ini khusus pada wanita. Penghalang yang dimaksud adalah haid dan nifas ya wanita yang sedang haid atau nifas haram untuk berpuasa haram untuk berpuasa dan tidak sah puasanya jika berpuasa melakukan sesuatu yang haram dan tidak sah menurut ijma' kesepakatan ulama nah siapa saja terpenuhi padanya enam syarat ini pada wanita dan terpenuhi lima syarat pada lagi-lagi berarti dia termasuk orang yang terkena kewajiban puasa Ramadan. Ya. Kemudian kami lengkapi dengan berbagai masalah terkait syarat-syarat wajib puasa. Berbagai masalah yang terkait dengan syarat-syarat wajib puasa yang telah kita pelajari. Masalah pertama hukum anak kecil yang berpuasa. Ya, telah kita pelajari tadi bahwa yang terkena kewajiban puasa Ramadan adalah yang balik, adapun anak kecil tidak. Namun eh, jumhur, mayoritas ulama menegaskan bahwa disyariatkan untuk memerintah anak-anak kecil yang belum balik baik laki-laki maupun perempuan agar berpuasa sebagai latihan bagi mereka supaya terbiasa. Terdapat dalil yang menunjukkan ini. Pada masa Nabi Rasulullah SAW, hadis Ar-Rubai binti Muawid radhiyallahu anha muttafaq alaih yang isinya menceritakan tentang datangnya perintah Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu yang mewajibkan berpuasa Ashura berpuasa 10 Muharram ini sebagai faedah bahwa dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan sempat diwajibkan puasa Ashura 10 Muharram. Puasa Ashura 10 Muharram wajib. Itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Nabi Rasulullah mengutus ya, utusan dari sahabat untuk mengumumkan di kampung-kampung kaum Ansar di Madinah ya barang siapa di hari itu di hari itu terbangun dalam keadaan memang berniat untuk berpuasa maka hendaknya dia sempurnakan puasanya tidak boleh dibatalkan karena sudah diwajibkan dan barang siapa terbangun di hari itu dalam keadaan tidak berniat berpuasa hendaknya saat berita itu datang perintah itu datang hendaknya berniat saat itu untuk berpuasa karena sudah diwajibkan. Di puasa Asyura 10 Muharram ini sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian di akhir hadir diceritakan sejak itulah para sahabat ya mereka berpuasa Asyura dan mereka ikut e, melatih ya mereka melatih anak-anak mereka yang masih kecil yang belum balik untuk ikut berpuasa melakukan puasa Asyura mereka diajak ke masjid disiapkan mainan. Jika ada yang menangis, minta makan, minta minum, lapar, haus, diatasi dengan cara diberi mainan. Disibukkan dengan mainan sehingga lupa laparnya, lupa hausnya sampai tiba waktu berbu berbuka. Nah, amalan para sahabat melatih anak-anak kecil mereka itu diketahui oleh Nabi Sallallahu dan itu disetujui. Nah, juga eh, asar hadis Umar radhiyallahu anhu ini halaman 19 ya. Iya, ketika masa khilafahnya Umar Umar radhiyallahu anhu menegur seorang yang mabuk di bulan Ramadan, minum khamar di bulan Ramadan mabuk. Ya. Menegurnya wailak wasibyanun nasiyam, celaka kamu melakukan itu sementara sedangkan anak-anak kita mau berpuasa ini sudah besar sudah dewasa mabuk nah akhirnya dihukum oleh Umar radhiyallahu anhu selaku khalifah ya pemerintah dicambuk 80 kali kemudian diasingkan ke negeri Syam tidak pantas tinggal di Madinah diasingkan ke Syam nah Eh, hadis ini asar ini riwayat Al Bukhari secara muallak tanpa sanad dan dikeluarkan dengan sanad yang musul bersambung oleh Sa'id bin Mansur dan Al Bagawi. Jadi anak-anak kecil di zaman pemerintahan Umar Jalal anhu dilatih berpuasa. Ya. Nah, <clears throat> yang terkena kewajiban memerintahkan anak kecil untuk berpuasa adalah orang tua dan wali. Ya, agar berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi tingkatan hukumnya bagi anak kecil itu tingkatannya adalah hukumnya adalah sunnah. Nah, di sini halaman 20 kami sebutkan orang tua dan wali anak kecil berkewajiban memerintah anaknya agar berpuasa di bulan Ramadan sebagai ibadah yang bersifat sunnah, tidak wajib baginya untuk melatihnya berpuasa sejak kecil. Nah, jadi itu nilainya sunnah bagi anak itu. Ya, kenapa sejak kecil dilatih? Karena ibadah puasa berat, cukup berat bagi anak-anak. Karena harus mengekang segala tabiat dan keinginan untuk makan dan minum. Oleh karena itu hikmah syariat ini memulai dengan hukum sunnah bagi mereka untuk berpuasa sebagai latihan agar terbiasa. Sehingga nantinya ya, saat menginjak usia balik tidak kaget. Tidak berat karena sudah terbiasa, terbiasa sudah terlatih. Ini hikmahnya. Tersisa sekarang apa batas usia anak kecil yang disyariatkan untuk dilatih berpuasa? Nah ini permasalahannya sekarang. Batas usia anak kecil yang disyariatkan untuk dilatih berpuasa terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Nah, sini kami menyebutkan ya, masih di halaman 20 ya. Kami menyebutkan bahwa pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, pendapat yang terkuat menurut kami adalah pendapat yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwa disunnahkan berpuasa bagi anak laki-laki atau perempuan yang usianya telah genap tujuh tahun yang telah mumayyiz dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi ada dua <clears throat> syaratnya. Pada anak kecil itu saatnya dia dilatih. Ya. Saatnya orang tua terkena kewajiban, wali terkena kewajiban untuk melatih anaknya jika terpenuhi dua syarat ini pada anak kecil. Yang pertama usianya 7 tahun, mumayyiz. Ya, karena pada usia ini mumayyiz itu artinya faham pembicaraan. Memahami pembicaraan bisa menjawab pertanyaan. Artinya sudah bisa diajari. Sudah bisa di diajari ibadah, diajari berniat karena ibadah itu tidak sah kalau tidak dengan ni, niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma Hanya sesungguhnya amalan itu dengan niat dan setiap pelaku amalan mendapat ganjaran sesuai niatnya. Ibadah jika tidak dengan niat tidak sah. Anak kecil jika belum mumayyiz, belum tujuh tahun, belum mumayyiz, belum faham pembicaraan, belum bisa menjawab pertanyaannya, belum bisa diajari berniat. Dia melakukannya tanpa niat, sia-sia tidak ada pahalanya. Oleh karena itu disyaratkan setelah berusia mumayyiz tujuh tahun ya biasanya usia mumayyiz 7 tahun. Nah, syarat yang kedua secara fisik fisiknya mampu untuk berpuasa. Fisiknya mampu untuk berpuasa. Ya. <clears throat> Boleh jadi anak itu sudah berusia 7 tahun atau 8 tahun tetapi fisiknya lemah, jika disuruh berpuasa, dilatih berpuasa dia tersiksa, Terlihat tersiksa dia. Ya. Tersiksa bahkan bisa memudaratkan, membuat dia sakit, maka belum saatnya untuk dilatih. Karena ya, syariat ini sama sekali tidak bertujuan untuk menyiksa orang. Paham ya? Syariat ini sama sekali tidak bertujuan untuk menyiksa hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu menyiksanya dan bisa sakit termudaratkan artinya ya tidak boleh memberi mudarat dalam syariat ini maka tidak boleh dilatih jika fisiknya belum mampu difahami ini nah kita mungkin sudah sering mendengar ya hadits Abdullah bin Amr bin As kami sebutkan di sini riwayat Ahmad Abu Daud ya Eh, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat pada usia 7 tahun, pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia 10 tahun dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Jadi awal kali diperintahkan anak-anak itu untuk sholat pada hadits Nabi Rasulullah SAW ini adalah ketika berusia 7 tahun, usia mumayyiz. Karena pada usia itu diterangkan tadi dia sudah bisa diajari dan bisa berni berniat untuk beribadah sehingga berpahala. Iya. <clears throat> Dan itu masih bernilai sunnah baginya seperti sudah diterangkan tadi. Nah, tetapi untuk latihan puasa disyaratkan syarat yang lain dari segi fi, fisik. Fisiknya mampu karena berat puasa itu. Ya, beda dengan sholat Salat lima waktu tidak dipersyaratkan itu. Ya, tidak diperhitungkan masalah fisik. Kalau sudah berusia tujuh tahun, mumayyiz sudah dilatih. Nah, kalau puasa Ramadan disyaratkan fisiknya mam mampu seperti telah diterangkan. Ini yang terbaik insya Allah. Ini yang pendapat yang dipilih dan difatwakan oleh Al-Imam <clears throat> Syekh Ibn Baz rahimahullah. Masalah kedua yang disebutkan di sini hukum berpuasa bagi seorang kafir yang baru masuk Islam, seorang anak yang baru balik, dan seorang gila yang kembali sadar di siang hari Ramadan. Kafir baru masuk Islam. Di siang hari Ramadan masuk Islamnya. Anak kecil ya balik di siang hari. Iya, yaitu siang hari tiba-tiba bangun mimpi basah dia balik meskipun belum 15 tahun. Nah. Orang gila sadar di siang hari Ramadan. Bagaimana hukumnya mereka-mereka ini? Yang benar dalam hal ini mereka berkewajiban untuk berpuasa saat itu juga. Seperti halnya seorang mukallaf yang baru mengetahui masuknya bulan Ramadan saat itu. Maka saat itu wajib berpuasa. Dalilnya hadis Ar-Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha yang telah dilewati, yang telah disebutkan tadi. Ya, tentang diwajibkannya puasa Asyura dan semakna dengan hadis itu hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Nah, pada hadis itu kan diceritakan bahwa Nabi Rasulullah mengutus utusan dari sahabat memberitakan mengumumkan kepada kaum muslimin para sahabat bahwa hari itu <clears throat> diwajibkan berpuasa Asyura. Ya, perintah baru datang hari itu dan itu di di pagi hari. Siapa yang memang berniat berpuasa di malam harinya maka wajib dia teruskan, tidak boleh dibatalkan karena sudah wajib dengan perintah itu. Siapa yang hari itu bangun dalam keadaan tidak berniat berpuasa, maka saat datangnya berita itu harus menahan. Harus berpuasa. Ya, berarti dia berpuasa dimulai di di siang hari ketika ketika datangnya berita itu. Ya. Nah, hukum wajibnya puasa Asyura hukum wajibnya puasa Asyura telah mansuh, telah dihapus, diganti dengan puasa Ramadan. Tetapi hukum tadi bahwa orang yang terlambat mendapat berita, yakni orang yang mendapat berita di siang hari tentang wajibnya puasa itu masih berla berlaku. Jadi kalau dia terlambat mendapat berita masuknya Ramadan di siang hari baru dapat berita itu, ketika dapat berita itu saat itu juga wajib ber, berpuasa dan hukum ini sama halnya jika seorang masuk seorang kafir masuk Islam di siang hari maka saat itu juga ketika masih masuk Islam wajib berpuasa anak kecil balik di siang hari saat dia balik saat itu juga wajib berpuasa orang gila sadar sembuh di siang hari saat itu juga wajib ber, berpuasa begitu ya tetapi diperselisihkan oleh ulama Apakah mereka wajib mengganti puasa di luar Ramadan? Halaman 22 ya pembahasannya. Sekarang halaman 22. Sudah kita dengar tadi bahwa wajib berpuasa saat itu. Iya. Tetapi apakah mereka wajib mengganti puasa di luar Ramadan di kodok? Artinya yang itu tidak dianggap, tetap wajib di dikodok, diganti di luar Ramadan. Atau itu sudah dianggap sah dan cukup sehingga tidak terkena kewajiban mengkodoknya menggantinya di luar bulan Ramadan. Sebagian ulama berpendapat mereka wajib melakukan kodok puasa hari itu di luar Ramadan karena puasa hari itu tidak sempurna, tidak didahului niat berpuasa semenjak malam harinya. Ini salah satu pendapat. Tetapi yang rojih, yang terkuat, wallahu alam, pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak wajib melakukan kodok puasa hari itu. Karena puasa mereka pada sisa hari itu dianggap sempurna dan sah. Jadi itu sudah dianggap sah dan cukup. Tidak perlu diganti kodok di luar Ramadan. Ini yang terkuat dalam masalah ini. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibn Qayyim dan Asy-Syaukani rahimahumullah. Dalam hal ini disebutkan ada athar dari salaf yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan sejumlah salaf yang menyatakan demikian hukumnya bagi mukallaf yang baru mengetahui masuknya Ramadan di siang hari. Ya, athar Umar bin Abdul Aziz diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya. Athar Umar bin Abdul Aziz dan sejumlah salaf mengatakan bahwa mukallaf yang baru mengetahui masuknya Ramadan di siang hari terlambat mendengar berita. Sampai berita masuknya Ramadan kepadanya di siang hari, maka saat itu juga wajib berpuasa dan itu sah, tidak perlu dikodok di luar Ramadan. Ya, telah diterangkan tadi pendalilannya dengan hadis ya awal mula diwajibkannya puasa Asyura. Iya. Difahami ini? Nah, hukum ini sama semuanya. Jadi yang masuk Islam di siang hari Ramadan, anak yang baru balik, orang gila yang sembuh, baru tersadar, ya, sama hukumnya dengan yang baru mendengar berita di siang hari, saat itu berpuasa dan tidak wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Itu sudah sah dan cukup. Adapun masalah dikatakan oh dia belum berniat di malam hari. Maka jawabannya dia tidak berniat di malam hari karena dia baru mendengar berita wajibnya di siang hari. Nah, sebagaimana halnya para sahabat yang baru mulai berpuasa ketika datang perintah berpuasa ah, asyura dan itu sah. Nah, orang kafir yang baru masuk Islam, anak kecil yang baru balik, orang gila yang sembuh ya di siang hari baru berniat saat itu karena saat itu baru menjadi mukal mukallaf. Nah, sehingga demikian hukumnya Allah alam. Masalah yang terakhir yang ketiga pada bab ini hukum berpuasa bagi orang yang baru sembuh dari sakit, seorang musafir yang baru tiba di tempat tinggalnya, seorang yang haid atau nifas yang baru suci di siang hari Ramadan. Apakah mereka berkewajiban untuk berpuasa ketika itu dan melakukan kodok puasa hari itu di luar Ramadan? Ya. Jadi tadinya dia sakit, Kemudian dia tidak berpuasa hari itu, tetapi di siang hari sembuh. Nah, dia musafir, tidak berpuasa karena dia musafir, tetapi tiba di tempat tinggalnya siang hari. Wanita haid atau nifas tidak berpuasa, tetapi di siang hari ternyata suci dari haidnya atau nifasnya. Bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Apakah wajib menahan? Ya, berpuasa ketika sembuh, ketika mukim, ketika sudah suci dari haid atau nifas? Dan tetap melakukan qada di luar Ramadan? Ini diperselisihkan oleh ulama. di sini disebutkan dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan tidak diwajibkan berpuasa pada sisa hari yang ada itu karena pada hakikatnya ya tidak diharamkan atas mereka apa yang diharamkan atas orang-orang yang berpuasa pada hari itu. Karena sejak awal memang mereka diperbolehkan untuk berbuka lahir batin. Karena dia sakit, dia musafir, dia haid, dia nifas. Jadi sejak awal memang diperbolehkan ya berbuka lahir dan batin. Adapun kemudian sembuh di siang hari, bermukim di siang hari, suci dari haid dan nifas di siang hari, maka itu tidak mempengaruhi hukum yang ada maka dia tetap boleh makan minum dan yang lainnya <coughs> karena tidak ada gunanya ya tidak ada gunanya disuruh menahan karena itu juga tidak bernilai puas ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua mengatakan wajib menahan pada sisa hari yang ada itu wallahu alam pendapat yang pertama yang kita dengar bahwa sisa harinya itu tetap boleh makan minum dan yang lainnya tidak diharuskan menahan itu yang dipilih oleh Ibn Ufaymin dan sepertinya itu lebih kuat Allah <coughs> Selesai bab yang kedua. kita istirahat sejenak ya. Nah, sebentar aja. Satu, dua, tiga menit. Nah. diumumkan bagi ikhwah yang belum memiliki buku mungkin bisa uh, membeli di belakang di penjual buku dan kitab mungkin itu bagi ikhwan yang terlambat atau yang belum memiliki buku mungkin bisa membeli dulu di belakang. Jazakallahu khairan. Ya, kita akan melanjutkan kembali insyaallah. Kita masuk ke bab yang ketiga. Ketentuan memasuki Ramadan. sini Al Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan pada kitab Manhaj Salikin bahwa berpuasa Ramadan wajib dilaksanakan biru'yati hilalihi atau ikmali sya'ban 30 yauman berdasarkan adanya ru'yah hilal Ramadan melihat tanda awal bulan Ramadan atau dengan penyempurnaan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Disebutkan dalil-dalilnya ya hadis-hadis dari uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah mengawali puasa dengan melihat hilal, mengakhiri dengan melihat hilal. Jika tertutup uh, pandangan dari melihat hilal tertutup oleh awan mendung, maka diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan bulan itu menjadi 30. Jadi 30 Sya'ban menjadi 30 Ramadan Nah, pembahasan pertama <clears throat> pada buku ini pada syarah Ru'ya Hilal Ramadan halaman 27. Ru'ya Hilal Ramadan. Apa yang dimaksud dengan hilal? Hilal adalah rembulan di fase awal yang menandai masuknya bulan Ramadan atau bulan lainnya. Itu yang dimaksud dengan hilal, rembulan di fase awal yang menandai masuknya bulan Ramadan atau bulan lainnya. Nah, jadi sebab utama kewajiban berpuasa Ramadan adalah adanya ru'yah hilal Ramadan. Ini sebab utamanya. Ya. Kewajiban berpuasa Ramadan yaitu ru'yah hilal Ramadan, melihat. Ru'yah artinya melihat. Hilal Ramadan, tanda awal bulan Ramadan. Dalilnya <clears throat> adalah hadis-hadis ya yang telah disebutkan tadi. Nah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaq alaih, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru." Jika kalian melihatnya yaitu hilal Ramadan, hendaknya kalian berpuasa dan jika kalian melihatnya yakni hilal Syawal, hendaknya kalian ber berbuka mengakhir Ramadan. Fa in ghumma alaikum faqdurulah jika tertutup atas kalian oleh awan mendung hendaklah kalian tentukan untuknya pada riwayat lain diterangkan tentukan untuknya yakni faqduru lahu 30 ya tentukan menjadi 30 hari. Riwayat yang lain riwayat Al-Bukhari fakmilu iddat Sya'ban 30 genapkan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Yeah. Dengan demikian tidak wajib berpuasa Ramadan berdasarkan hisab yakni perhitungan ilmu falak atau perbintangan meskipun ya para pakar ya ahli ilmu falak dengan keahliannya mengatakan masuknya Ramadan dengan perhitungan yang tepat sekalipun menurut mereka ya tetapi jika hilal Ramadan tidak terlihat, masuknya Ramadan tidak dapat ya ditetapkan, tidak bisa ditetapkan berdasarkan perhitungan tersebut. Nah, di sini ada pembahasan tentang hukum ilmu hisab. Nah, masalah yang pertama kami angkat di sini hukum ilmu hisab. Syariat Syariat Islam telah mengaitkan perkara ini penentuan masuknya Ramadan, berakhirnya Ramadan ya, seterusnya dengan hal yang bisa ditangkap oleh panca indera dan mudah diamalkan oleh orang kebanyakan. Ya, Oleh karena itu syariat puasa diawali dengan ru'yah hilal yang bisa dilakukan oleh keumuman orang. Jika hilal terlihat, ditetapkanlah masuknya bulan Ramadan. Jika tidak terlihat, masuknya bulan Ramadan belum bisa ditetapkan. Begitu. Sementara itu, ilmu hisab, ilmu falak, perbintangan adalah hal yang rumit dan sulit. Yang menguasai ilmu seperti ini hanya sejumlah kecil orang. Ya. Segelintir orang Ya. Alim ulama menyatakan tidak boleh berpuasa Ramadan semata-mata berdasarkan hisab. Telah diterangkan tadi. Ya. Di antara ulama yang menerangkan ini, hisab tidak dipakai di sini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini yang Pertama, Ibn Taimiyah menghukumi penggunaan ilmu hisab dalam hal ini sebagai bid'ah. Kata Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seseorang yang bersandar pada ilmu hisab dalam hal menentukan hilal maka ia seorang yang sesat dalam syariat dan melakukan bid'ah dalam agama. Ya. Nah, ini yang terjadi pada siapa ini? Muhammadiyah. Mereka wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Nah, yang kedua, Al-Lajnah Ad-Daimah. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz. Sama. Menegaskan bahwa meninggalkan ru'yah hilal dan bersandar kepada perhitungan hisab merupakan perbuatan bid'ah yang tidak mengandung kebaikan dan tidak ada landasannya dalam syariat. Wajib bagi kaum muslimin untuk kembali kepada syariat Allah SWT yang telah ditetapkan bagi mereka melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. pada hadis-hadis yang sahih itu. Ya. Dan ini adalah ijma' ulama kata Lajnah Daimah. Barang siapa menyelisihi ini bersandar pada ilmu hisab, pendapatnya syadz, ganjil dan tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Yang ketiga yang kami nukil di sini adalah keterangan Asy-Syaikh Utsaimin sama dengan keterangan ulama-ulama sebelumnya. Ini tentang ilmu hisab. Masalah yang kedua, penggunaan teropong ketika ru'yah hilal. Rukyah hilal boleh dilakukan dengan mata telanjang dan dengan teropong, teleskop. Ya, dua-duanya bisa. Nah, ini masuk dalam keumuman makna hadis, hadis yang telah disebutkan, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru." Jika kalian melihat hilal Ramadan, berpuasalah jika kalian melihat hilal Syawal, berbukalah mengakhiri Ramadan. Bisa dengan mata telanjang, bisa juga dengan alat teropong teleskop. Ya, ini telah dinyatakan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Masalah ketiga. Ru'yah hilal yang diperhitungkan dan lama berlangsungnya. Ru'yah yang diperhitungkan adalah ru'yah yang berlangsung setelah terbenam matahari. Yaitu permulaan malam. Sebab malam hari adalah waktu untuk rembulan. Jika hilal rembulan di fase awal memang bisa terlihat setelah matahari terbenam, hukum bisa ditetapkan. Nah, adapun jika terlihat di siang hari tidak diperhitungkan. Karena siang hari bukan waktu untuk rembulan, melainkan waktu untuk apa? Matahari, matahari. Jadi ya, yang diperhitungkan adalah ketika terlihat setelah terbenam matahari ya lebih lengkap eh, terkait dengan apabila terlihat di siang hari ya di sini ada eh, pembahasan cukup panjang bisa disimak di buku ini. Nah, kesimpulannya bahwa ru'yah hilal yang sah adalah hilal yang terlihat setelah terbenamnya matahari. Nah, itu kesimpulannya. Ya, eh, halaman 32 ya halaman 32 ini mengenai waktu yang diperhitungkan melihat hilal sudah jelas yaitu setelah terbenam matahari dan yang terlihat di siang hari itu tidak dianggap jadi perhitungkan adapun lama waktu terlihatnya hilal hal itu tidak diperhitungkan dalam hal menilai sahnya ru'yah ya tidak ada batas waktu lama terlihatnya hilal tidak ada ketentuan ya lama terlihatnya itu tidak ada karena tidak ada dalil yang sahih yang membatasi waktu terlihatnya itu. Intinya hilal terlihat, sempat terlihat meskipun sebentar tanpa ada batasan waktu. Sempat terlihat sah. Ini difatwakan oleh Lajnah Daimah yang diketahui oleh Ibnu Baz dan disepakati oleh Hay'ah Kibar Ulama Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. Wallahu a'lam. Berikutnya penyempurnaan Sya'ban 30 hari. Jika hilal tidak terlihat bulan Sya'ban wajib disempurnakan menjadi 30 hari. Ini sebab kedua yang menentukan kewajiban berpuasa Ramadan. Di sebab pertama apa? Sebab pertama adalah ru'yah hilal. Jika terlihat. Jika tidak terlihat digenapkan menjadi 30 Sya'ban. Nah, ini sebab kedua diwajibkannya berpuasa Ramadan yaitu penggenapan menjadi 30 hari jika tidak terlihat hilalnya. Nah, bulan yang didasarkan pada perhitungan hilal ya. Tidak mungkin lebih dari 30 hari dan tidak mungkin kurang dari 29 hari. Jadi ru'yah hilal itu dilakukan kapan? Pada akhir tanggal 29. Nah, di eh, petang hari saat terbenam matahari yang merupakan awal malam yang berkemungkinan malam itu 30 atau tanggal malam tanggal sah satu di situ dilakukan ruya. Nah, jika terlihat setelah terbenam matahari terlihat. Nah, masalah saksi-saksi nanti akan dibahas. <clears throat> Berarti dianggap malam itu dan besoknya sudah tanggal sah satu. Berarti mulai Ramadan. Jika tidak terlihat, wajib digenapkan menjadi 30 Sya'ban. Malam itu dan besoknya masih dianggap 30 Sya'ban. Nah, ini berdasar hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna ummatun ummiyah." Sesungguhnya kita adalah umat yang tidak mengenal tulis menulis dan hitung menghitung. La naktubu wa la nahsub. Ya, umma ummiyah itu adalah la naktubu wa la nahsub. Umat yang tidak mengenal tulis menulis dan hitung menghitung. Asy-syahru hakadha wa hakadha, yakni maratan 29 wa maratan 30 satu bulan sejumlah ini dan sejumlah itu. Maksudnya terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Hadis ini muttafaq alaih dan ini lafaz Al-Bukhari. Karena umat tidak mengenal tulis menulis dan hitung menghitung, mereka pun tidak bersandar pada ilmu hisab dalam hal perhitungan bulan. Ini maksud hadis Ibnu Umar. Ini maksud sabda Nabi Rasulullah SAW, kita adalah umat yang tidak mengenal tulis menulis dan hitung menghitung. Artinya kita tidak mengenal ilmu hisab. Ya. Kita tidak berpatokan dengan itu. Tetapi berdasarkan ru ru'yah melihat hilal. Satu bulan tidak akan kurang dari 29 hari dan tidak akan lebih dari 30 hari. Nah, jadi jelas jika ru'yah hilal pada tanggal 2 akhir 20, 29 Syaban tidak berhasil, tidak melihat hilal, maka digenapkan menjadi 30. Ditempuh penyempurnaan jumlah Syaban menjadi 30 hari. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ya fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ughmi 'alaikum faqduru lahu 30. Berpuasalah kalian ter, eh, karena terlihatnya hilal Ramadan dan berbukalah mengakhiri Ramadan karena terlihatnya hilal Syawal fa in ughmi alaikum faqduru lahu salatin jika hilal tertutup tidak jelas atas kalian terhalangi oleh awan karena mendung atau terhalangi oleh debu yang tebal yang berterbangan tentukanlah untuknya 30 hari ya riwayat muslim riwayat yang lain riwayat al-bukhari fa akmilu iddata sya'ban 30 sempurnakanlah jumlah sya'ban menjadi 30 hari ya Masalah pertama hitungan Sya'ban terkait dengan keadaan saat upaya ru'yah. Hitungan Sya'ban terkait dengan keadaan saat upaya ru'yah hilang. Wajib menyempurnakan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari pada dua keadaan. yakni pada seluruh keadaan dan keadaannya hanya dua. Yang pertama, keadaan pengamatan hilal dengan langit bercuaca cerah tanpa awan dan lainnya yang menghalangi pandangan. Cuaca cerah, tidak ada yang menghalangi pandangan untuk melihat hilal. Ya. Pada keadaan seperti ini, jika hilal tetap tidak terlihat, belum bisa dinyatakan bahwa Ramadan masuk dan harus dilakukan penyempurnaan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Tidak boleh pada hari itu kaum muslimin ya berpuasa mendahului Ramadan tidak boleh. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin la yaumaini, illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Muttafaq alaih. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Melainkan seseorang yang biasa menekuni puasa tertentu maka hendaklah ia berpuasa sebagaimana biasa. Ini larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Nah. Di sini diperkecualikan kecuali seseorang yang biasa menekuni puasa tertentu hendaklah ia tetap berpuasa sebagaimana biasa. Keterangannya di catatan kaki. Ya, yang biasa menekuni puasa sunnah bertepatan jatuhnya dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan diperbolehkan baginya untuk tetap berpuasa sebagaimana biasa. Misalkan rutin selama ini menekuni puasa Senin, Kamis. Nah, jatuhnya sehari atau dua hari sebelum Ramadan itu Senin atau Kamis, maka tetap puasa Senin Kamis. Atau biasanya selama ini menekuni sedang menjalani puasa Daud. <clears throat> sehari puasa, sehari berbuka. Bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan jatuh ya hari berpuasa Daudnya maka dia tetap berpuasa. Begitu pula halnya puasa wajib seperti kodok puasa Ramadan sebelumnya yang wajib di kodok atau puasa nadar atau yang lainnya bertepatan sehari atau dua hari sebelum Ramadan tetap dijalankan. Faham ini? Sekarang pertanyaan <clears throat> Berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan Yang dilarang ini <clears throat> Kecuali yang eh, Memang <clears throat> Biasa menekuni puasa Tepatan dengan itu Itu ya. tanggal berapa Syaban? Hah? 28 ya Nah jadi 28 Syaban ditahan sudah. Nah. 28, 29, 30. Karena kalau <clears throat> eh, bulan itu hanya 29 Syaban iya. Berpuasa tanggal 28 padahal hanya Syaban hanya 2 29 berarti itu mendahului Ramadan dengan puasa 2 2 hari sebelumnya kan begitu. Nah. Jadi mulai 28 sudah e, berhenti berpuasa. Kecuali kalau memang selama ini memang kebiasaannya berpuasa Senin Kamis dan jatuh 28 itu Senin misalkan atau kah? Kamis. Nah, atau puasa biasa e, sedang menjalani puasa Daud, giliran berpuasa Daud jatuh tanggal 28 atau jatuh 29 tetap saya berpuasa atau ingin mengkodok puasa Ramadan tahun lalu kan itu puasa wajib atau nadar. Nah, difahami mana hadis. Baik, yang kedua eh, halaman 34 sih. Keadaan yang kedua, keadaan pengamatan hilal dengan langit yang tidak bercuaca cerah. Pada saat terjadi mendung dan terdapat awan yang menghalangi pandangan atau terdapat gumpalan debu yang berterbangan yang menghalangi pandangan sehingga hilal tidak bisa terlihat. Jadi <clears throat> ada yang menghalangi pandangan, arah pandang untuk melihat hilal di ufuk barat. Ya, di ufuk barat ya. Nah, saat terbenam matahari. Iya kan? Nah, <clears throat> arah pandang untuk melihat hilal itu tertutup. Tertutup karena mendung, ada awan atau ada gumpalan debu yang terbangan Nah, pada kondisi seperti ini timbul keraguan. Apakah hilal benar-benar telah muncul sehingga Ramadan telah masuk? Namun pandangan terhalangi mendung <coughs> atau <coughs> semisalnya <coughs> Ataukah hilal memang belum tampak? Berarti masih akhir Syaban. Nah, keadaan ini barakallahu fikum ini yang dikenal dengan yaum asyak. Nah, ini yang dikenal dengan yaum asyak. Yaum asyak itu hari yang di, diragukan. Kenapa dinamakan diistilahkan yaum asyak? Hari yang diragukan. Kenapa? Karena diragukan. Diragukannya karena kita tidak tahu hilal itu muncul atau tidak. Sementara pandangan kita terhalangi. Andaikan muncul, kita tetap tidak bisa melihatnya karena ada yang menghalangi pan pandangan. Jadi kita tidak benar-benar tidak tahu ini apa sebenarnya muncul atau tidak. Karena kita tidak bisa mendeteksinya dengan pandangan kita karena terhalangi. Maka diistilahkan dengan yomushak harian hari yang diragukan. Nah, bagaimana menyikapi hari yang diragukan seperti ini? apakah berpuasa atau tidak. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama A ini halaman 35 sebagian ulama berpendapat sebaiknya berpuasa dengan menganggap hari itu telah masuk Ramadan sebagai upaya kehati-hatian jika hilal Ramadan benar-benar muncul. Pendapat yang pertama. Pendapat ini lemah karena bertentangan kontradiktif dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, di antara hadis-hadis yang kontradiksi dengan ini mendapat ini hadis Ibnu Umar yang telah lewat. Perintah berpuasa dan mengakhiri puasa dengan melihat hilal, kemudian di akhir hadis fa in ughmiya alaikum faqduru lahu 30. Jika hilal tertutup tidak jelas atas kalian, tentukanlah untuknya 30 hari. Jelas kan? Hadis ini jelas membimbing kita jika ya terjadi hari keraguan yaitu tertutup pandangan kita karena mendung dan semisalnya. Tentukanlah untuknya 30 hari. Kita diperintah untuk menggenapkan 30 hari. Riwayat lain, riwayat Al-Bukhari, fakmiru iddata sya'ban 30, sempurnakan jumlah sya'ban menjadi 30 hari. Juga hadis Abu Hurairah ya, yang telah lewat, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain ila akhir hadis. Jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari se sebelumnya. Juga hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai bin Majah dan yang lainnya yang hadis ini dinyatakan berderajat sahih li ghairi oleh Syekh Al-Albani yakni sahih dengan penguat hadis yang lain dan dinyatakan hasan li ghairi oleh Syekh Mukbil Al-Wadi'i yaitu Hasan karena dukung hadis yang lain. Hadis ini sabit benar dari Nabi sallallahu alaihi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma mengatakan man al yawma alladhi yushakku fihi faqad asa abal qasim barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Kalau dikatakan bermaksiat berarti hukumnya apa? Haram. Nah, jadi pendapat yang mengatakan sebaiknya berpuasa pada hari yang diragukan itu dianggap sebagai awal Ramadan demi kehati-hatian ini jelas kontradiktif bertentangan dengan hadis-hadis ini. Nah, sehingga tampak jelas lemah pendapat ini. Nah, pendapat yang kedua ini halaman 36 ya. Pendapat yang terkuat menyatakan wajib dilakukan penyempurnaan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari dan haram berpuasa dengan niat berhati-hati. Dalilnya adalah hadis-hadis yang telah kita dengar tadi. Ya. Ini karena kuatnya dalil pendapat ini maka ini yang dipilih oleh as sunani Syekh Ibnu Utsaimin, Al-Utsaimin dan juga guru besar kami Syekh Mukbil Al-Wadi'i mendukung pendapat ini. Nah, tersisa sekarang bagaimana dengan asar Ibnu Umar mungkin ada di antara kalian pernah mendengar asar Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau Ibnu Umar berpuasa pada hari yang diragukan di akhir Sya'ban. Ya, apa ini tidak bisa dijadikan dalil? Jawabannya tidak bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah. Kenapa? Karena itu semata-mata ijtihadnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ijtihad sahabat bisa benar bisa salah. Ya, jika benar dapat dua pahala, jika salah karena itu ijtihad diberi satu pahala ijtihadnya dan kesalahan ijtihadnya itu dimaafkan. <clears throat> itu dilakukan oleh Ibnu Umar untuk dirinya sendiri. Ya, demikian hati-hatian untuk dirinya sendiri. Kenyataannya ijtihad itu keliru bertentangan kontradiksi dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi wasallam yang telah kita dengar. Sehingga di sini ya ijtihad yang keliru ini tidak bisa kita ikuti. Nah. Iya. Ada ijtihad yang lain. Di sini kalian bisa lihat pada catatan kaki halaman 15. Ya. <clears throat> Ada ijtihad lain yang dikenal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu demi kehati-hatian untuk dirinya sendiri. Di antaranya dalam hal berwudu Ibnu Umar berijtihad wajib untuk membasuh biji matanya. Ini ijtihad beliau. Sampai berakibat gara-gara itu akhirnya beliau buta. Setiap kali berwudu biji matanya dibasuh. Akibatnya akhirnya buta beliau radhiyallahu anhu. Nah, jadi yang benar tidak dalam berwudu biji mata tidak wajib dan tidak disunnahkan di basuh. Nah. nah. sama dengan ini, nyatanya Ibnu Umar dalam hal ini berpuasa di hari yang diragukan demi kehati-hatian tidak bisa diikuti, jangan diikuti eh, ijtihad yang keliru. Radhiyallahu anhu itu ijtihad beliau. Nah, jadi hati-hatian di sini bukan pada tempatnya ya. Nah, karena jelas hadis-hadis yang sahih yang telah kita dengar jelas haram berpuasa di hari yang diragukan, wajib digenapkan menjadi 30 Sya'ban. Nah, berikutnya terkait dengan e, persaksian ya, melihat hilal. Nah, ini kalau kita kembali ke matan tadi di awal bab ini halaman 25 yakni di kitab Manhajus Salikin Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi wa la yuqbalu fi baqiyati syuhur illa adlan. Ya. <clears throat> Memulai puasa Ramadan berdasarkan ru'yah persaksian satu orang yang adil melihat hilal Ramadan. Dan untuk ya bulan-bulan lainnya selain Ramadan harus berdasarkan persaksian dua orang yang adil tidak diterima kecuali persaksian dua orang yang adil. Nah, apa yang dimaksud dengan adil? Nah, ini pembahasannya ya. Halaman 37 sekarang berita ru'yah hilal dari orang yang adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil maksudnya secara makna bahasa al-mustaqim, yakni sesuatu yang lurus. Jadi <clears throat> al adil dalam istilah syariat artinya orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Tidak melakukan dosa besar tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil karena dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan menjadi be besar. Jadi dengan ungkapan lain dengan kata lain adil artinya orang yang selamat yang bersih dari berbagai sebab kefasikan. Di orang yang adil artinya orang yang istiqomah agamanya dan tidak fasik itu. Nah, Masalah pertama, halaman 38. Persyaratan sifat adil dan kuatnya penglihatan bagi seorang saksi dalam hal ru'yah hilal. Penentuan nilai e, penentuan mulainya puasa Ramadan harus berdasar kepada persaksian ru'yah hilal dari seorang muslim yang adil. Orang kafir jelas tidak masuk di sini karena orang kafir itu kafir, fasik, ya bukan adil begitu pula muslim yang tidak memiliki sifat adil karena dia fasik ya pelaku dosa besar atau terus melakukan dosa kecil melakukan terdapat padanya sebab-sebab kefasikan persaksiannya tidak diterima meskipun dia muslim dalam hal ini persaksian seorang pria dan wanita sama, tidak dibedakan. Yang penting memiliki sifat adat. Nah, karena ini terkait dengan e, berita tentang agama, ibadah. <clears throat> Adapun di sini ada persyaratan tambahan kuatnya penglihatan yang dimiliki oleh seorang saksi dalam ru'yah hilal. Tambahan syarat ini disampaikan oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam Asyarhul Mumti' jadi di samping sifat adil ada tambahan dari Ibn Uthaymin yaitu yang bersaksi tadi penglihatannya ku kuat karena ini ter, terkait dengan masalah ya yakni melihat hilal jadi persyaratkan penglihatannya kuat Masalah kedua halaman 40 Masalah kedua, halaman 40. Jumlah saksi dalam ru'yah hilal untuk penetapan masuknya bulan-bulan hijriyah. Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, kesimpulannya ya, khilafnya dalil-dalilnya dan diskusi pendalilannya ya lengkap di buku ini kesimpulannya <clears throat> dalam hal ini yang benar dalam hal ini untuk masuknya bulan Ramadan cukup persaksian satu saksi yang adil untuk penentuan masuknya Ramadan cukup persaksian satu orang yang adil tidak harus dua nah, dalilnya Hadisnya disebutkan di sini halaman 40 berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tara an-nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituh fa wa amara an-nas bisiyamih. Orang-orang berusaha berlomba-lomba melihat hilal. Kata Ibnu Umar, aku kemudian memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya. Beliau kemudian menetapkan untuk berpuasa esoknya dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Nah, perhatikan di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu seorang diri melihat hilal. Melapor kepada Nabi alaihi salatu yang kedudukannya ya posisinya selaku pemerintah. Beliau kemudian menerima persaksian itu karena Ibnu Umar adil, seluruh sahabat semuanya udul, semuanya adil. Seluruh sahabat adil. Kemudian Nabi Rasulullah SAW selaku kedudukan sebagai pemerintah yang menerima persaksian itu menetapkan dan mengumumkan merintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk memulai Ramadan. Jadi satu orang cukup. Untuk selain bulan Ramadan, yakni untuk <clears throat> selain bulan Ramadan, untuk penetapan masuknya Syawal dan bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan, kembali kepada ya hadis-hadis yang lain yang menetapkan berdasarkan saksi adlan, syahidan adlan, dua saksi yang adil. Nah, dua saksi yang adil. Ya. Ada dua hadis yang disebutkan di sini. Perintah Nabi Rasulullah SAW untuk <clears throat> beribadah ya terkait dengan penetapan bulan selain Ramadan berdasarkan dua saksi yang adil. Nah, jadi untuk penetapan masuknya Syawal dan yang lainnya, saksinya harus dua dua orang yang adil. Adapun Ramadan cukup sah satu orang berdasarkan hadis Ibnu Umar. Kami sisipkan di sini penjelasan bahwa hadis Ibnu Umar tadi menunjukkan kepada kita bahwa yang berwenang menetapkan masuknya Ramadan, begitu pula berakhirnya Ramadan, penetapan Idul Fitri, Idul Adha adalah siapa? Pemerintah. Nah, pemerintah. Bukan wewenang ya pribadi, bukan wewenang organisasi lembaga tertentu. Sama sekali tidak. Ini wenangnya pemerintah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika melihatnya melapor kepada Nabi Rasulullah SAW yang kedudukannya sebagai pemerintah. Kemudian ditetapkan, diumumkan kepada seluruh kaum muslimin. Maka sekali lagi di sini diserukan kepada Muhammadiyah agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Ya. Jelas-jelas keliru. Nah, kita lanjut halaman 43. Nanggung. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Ah. bisa insyaallah. Nah, kita lanjut. Halaman 43 berita ru'yah hilal di hadapan fakta perbedaan matla. Ini matla <clears throat> kemunculan hilal. Dan terkait dengan berita berkenan berita ru'yah hilal di hadapan fakta perbedaan matla kemunculan hilal. Masalah pertama. Sejauh mana keharusan negara-negara di dunia dalam menetapkan masuknya bulan dan mengakhirinya berdasarkan penerimaan berita terlihatnya hilal di suatu negara. Jika telah ditetapkan terlihatnya hilal baik Ramadan maupun Syawal pada suatu negara, apakah seluruh kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang mendengarnya wajib untuk berpuasa ataupun mengakhiri puasa? Ya. <clears throat> Jadi ini terkait dengan apakah memang matla itu satu atau memang ada perbedaan mat matla. Mat, e, matla itu hanya kemunculan hilal. Jika dikatakan matla itu hanya satu, ya berarti e, seluruh negara di seluruh dunia ini <clears throat> matlanya cuma satu. Jadi kalau sudah terlihat hilal di suatu negara, pemerintah di negara itu sudah melihatnya dan menetapkan negara-negara lainnya di seluruh dunia ini yang mengetahui itu wajib mengikuti itu. Itu kalau dikatakan satu mat matla. Karena sudah terlihat, sudah muncul hilal dan matla, kemunculan hilal seluruh negara sama, berarti wajib mengikuti. Ini kalau dikatakan satu matla. Kalau dikatakan ada perbedaan matla, ada perbedaan kemunculan hilal. Negara yang bertetangga berdekatan Indonesia dan Malaysia misalnya satu matla. Jika berjauhan Misalkan Indonesia dengan Arab Saudi sudah jauh, itu berbeda matla. Ya, maka jika terlihat hilal di satu negeri, misalkan di Arab Saudi, pemerintahnya sudah menetapkan masuk Ramadan sedangkan Indonesia, Malaysia belum melihat hilal karena berbeda matla, maka berarti tidak ada keharusan bagi Indonesia dan Malaysia misalnya untuk mengikuti ketetapan yang ada di Arab Saudi karena itu untuk matlaknya Arab Saudi dan tetangganya. Adapun Indonesia, Malaysia dan bertetangga tidak karena beda matlaknya. Artinya punya urusan ru'yah hilal sendiri berdasarkan matlaknya sendiri. Difahami itu kalau dikatakan berbeda mat matlak. Nah, masalah ini sejak dulu diperselisihkan oleh ulama. Ya, sejak dulu pada masa imam-imam Islam antara lima Syafi'i dengan imam-imam lainnya. Sudah berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, di sini pada halaman 44 kami sebutkan ada dua madhab di kalangan ulama. Yang pertama madhab Syafi'i. Madhab al-Imam Syafi'i menyatakan adanya perbedaan matla. Ya. Adanya perbedaan matla sehingga Hukumnya seperti yang kita dengar tadi. Nah, yang dianggap satu matla wajib mengikuti penetapan yang satu matla, adapun yang berbeda matla maka ti, tidak wajib. Nah, ini mazhab Syafi'i. Nah, nah, pemerintah kita dalam hal ini agar diketahui mereka memilih madhab Syafi'i. Mereka berjalan di atas madhab Syafi'i adanya perbedaan mat matla. Nah, oleh karena itu mereka e, tidak peduli meskipun di Arab Saudi sudah terlihat hilal, sudah ditetapkan, maka mereka tidak terpengaruh dengan itu. Karena menganggap matla Indonesia dengan Arab Saudi berbe berbeda, punya urusan rukyah sendiri. Nah, ini perlu diketahui. Nah, nah yang kedua mazhab jumhur. Mayoritas ulama menyatakan ya <clears throat> satu matlak. Ya, di dunia ini hanya satu matlak. Maka seluruh negara matlaknya sama, kemudian hilalnya sama. Jika sudah ada satu negara yang melihat hilal menetapkan negara-negara lain yang mendengar itu mengetahui itu wajib mengikuti karena matlaknya sama. Ya, seluruhnya di dunia ini sama matlaknya. Nah, pendapat jumhur ini <clears throat> ya, kalau pendapat madhab Syafi'i tadi yang itu yang diketahui oleh pemerintah kita. Ulama di zaman ini yang mendukungnya adalah Al-Imam As-Sa'di dan Al-Utsaimin. Nah, di zaman ini ada pendukungnya itu Al-Imam As-Sa'di dan Al-Imam Al-Utsaimin. Madhab jumhur yang mengatakan satu matla yang mendukungnya adalah Al-Imam uh, di masa ini adalah Al-Imam bin Baz dan Al-Imam Al-Albani. Nah, jadi ini memang adalah masalah khilafiyah sejak masa lalu dan sampai sekarang. Nah, masing-masing ada yang mendukungnya. Ini adalah perbedaan pemahaman. Adapun dalil-dalil yang digunakan sama. Kedua madhab ini sama-sama berhujjah dengan dalil yang sama tetapi dengan pemahaman yang berbeda dalam memahami dalil itu. Nah, <coughs> Wallahu alam. Wallahu alam. Kalau kami dalam hal ini lebih condong kepada pendapat jumhur ulama, pendapat yang didukung oleh Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani bahwa matlah itu hanya sah, hanya satu. Tetapi ini masalah pilihan tarjih namun dalam hal beramal terkait dengan masalah ini gitu butuh bimbingan ulama. Imam-imam ya Islam dalam hal ini bagaimana bimbingan mereka terkait dengan ini sehingga tidak keliru. Nah, Karena Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa <clears throat> masalah memilih madhab tersebut apakah yang roji madhab syafi'i bahwa ada perbedaan matla sehingga prakteknya ya <clears throat> antara Indonesia dengan Arab Saudi berbeda matla dan ini ini yang sering terjadi polemik ini. Nah, ataukah sama matlanya? Yang memilih mazhab itu adalah pemerintah kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Bukan pribadi-pribadi kita ini. Kalau kita tinggal ngikut pemerintah. Nah, kita tinggal ikut pemerintah kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi yang memilih mazhab-mazhab itu adalah pemerintah. Pemerintah kita memilih mazhab Syafi'i, maka mereka beramal dengan itu di atas mazhab itu. Kita tinggal ikut ya ijtihad pemerintah kita. Ijtihad mereka memilih mazhab Syafi'i dan beramal dengan itu. Kita selaku rakyat kaum muslimin tinggal mengikuti ijtihad mereka. Beramal bersama mereka memulai dan mengakhir bersama mereka. Karena ini wewenangnya siapa? Masalah penentuan Ramadan, penentuan berakhirnya Ramadan, penentuan Idul Fitri itu ada Ini wewenangnya pemerintah sudah kita lewati tadi hadis Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya posisinya sebagai pemerintah mengumumkan, menetapkan kaum muslimin ikut dengan keputusan itu. Bukan urusan pribadi-pribadi, organisasi tertentu, lembaga tertentu mau mengambil alih wewenang pemerintah Bahaya itu. Nah, ingin mengambil alih wewenang pemerintah di bidang ini, nanti di bidang lainnya, nanti di bidang lainnya, bahaya. Ya, bikin kacau. Jadi kita tinggal mengikut ijtihadnya pemerintah. Nah, tanggung jawabnya kembali kepada pemerintah. Lebih lengkapnya fatwa-fatwa ulama kita akan uh, <clears throat> baca nanti pada halaman 49 fatwa Al-Albani, fatwa Al-Lajna ad Daima yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, fatwa Ibn Uthaymin. Semuanya senada dalam hal ini. Alhamdulillah. Ya, ini Insya Allah ya, kita lanjutkan nanti setelah sholat. Ya? Allah taala. Nah. <clears throat>